الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد نعم الله الأول والآخر والظاهر والباطن نوع ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid wal awwal wal dan empat nama Allah ini termasuk di antara al-asmaul husna ini itu telah dipula diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tafsirannya dikatakan oleh beliau rahimallahu di sini wa qad fassaraha nabi sallallahu alaihi wasallam tafsiran jami'an wadihan lengkap dan jelas sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim. Allahumma antal awal laisa qablaka syai' wa antal akhir laisa ba'daka syai' wa antal zahir laisa fawqaka syai' wa antal batin laisa dunaka syai' tafsir dari orang yang lebih tahu tentang Allah dengan tafsiran yang lengkap dan jelas. Engkaulah yang awal, yang makna al-awal itu kata beliau, laisa qablaka syai', tidak ada lagi sesuatu pun sebelum engkau. Tidak ada yang mendahului Allah. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai'. Engkau adalah yang akhir, tidak ada lagi sesuatu pun setelah engkau. Wa anta zahir falaysa fawqaka syai'. Engkau adalah az-zahir, tidak ada lagi sesuatu pun di atasmu, di atasmu. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Wa anta al batin falaysa dunaka syai'. Dan engkau adalah al-batin yang tersembunyi yang paling dalam. Tidak ada lagi di bawahmu yaitu yang mendinding melapis menghalangi selain sesuatu pun di antara engkau. Artinya yang menjadi penyekat nah yang lebih rendah atau lebih dalam lagi dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mana nama-nama secara bahasa yang kita mungkin singgung nanti terkait dengan pengertian nama-nama ini. Al-awwal naqidul akhir, ini jelas. Al-awwal naqidul akhir. Secara bahasa al awal itu lawan dari al-akhir. Dikatakan oleh Ar-Raghib Ar-Raghib Al-Asfahani dalam mufradat fi gharibil Quran beliau mengatakan al awal هو الذي يترتب عليه غيره ويستعمل على أوجه yang diakibatkan ini dengan karenanya sesuatu yang lain. Nah, alaih. Nah, ahaduha ini di artinya diusamal ala aujuh digunakan pada dalam beberapa bentuk untuk beberapa hal. Yang pertamanya al-mutaqaddim zaman Al-mutaqaddim zaman Yang mendahului dari segi waktu. Ini al-awal. Bisa digunakan untuk sesuatu yang mendahului dalam hal waktu. Atsani al-mutaqaddim biriyasah Yang kedua, al-mutaqaddim birriyasah. Mendahului dalam hal kepemimpinan. Dalam hal kedudukan. Al-amir awalan, sumal wazir. Ketua lebih dahulu, kemudian baru wakil. Presiden atau raja, kemudian baru menteri. Salib yang ketiga al-mutaqaddim bil wad'i wan nisbah. Mutaqaddim bil wad' wan nisbah yang mendahului dalam hal peletakan ataupun penisbatan. Ini artinya misalnya di sini contohkan orang yang keluar dari Irak berangkat dari Irak menuju Mekah. Nah, dia akan dikatakan kamu akan melewati Padisiah lebih dahulu baru Faid. Ya, bisa dipahami ya dalam hal mutaqaddim bin nisbah fil wada'. Kemudian al-mutaqaddim bin nizam as-sina'i al-mutaqaddim bin nizam as-sina'i yang mendahului dalam aturan pembuatan. Dia misalnya ketika membangun rumah mana yang lebih dahulu dibangun? Pondasi ya. Al-asas awalan summal bina. ini pengertian al awal. Nah, di dalam Al-Qur'an nama al awal ini disebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat 3. termasuk masih secara bahasa al awal itu dikatakan oleh Az-Zajjaj dalam tafsir Asma al-Husna beliau mengatakan bahwa makna al-awwalnya makna wasafnam wasafna Allah taala bil awal bi annahu awal kita mensifatkan Allah itu atau dengan nama apa namanya dengan sifat awal kata beliau huwa mutaqaddim lil hawadith mutaqaddim lil hawadith bi awqatin la nihayata laha dahului segala sesuatu yang baru dalam hal waktu yang tiada batas artinya sejak dahulu kapan bisa ditentukan titik nol itu tidak ada dan Allah yang pertamanya. Kapan? Gak ada yang bisa menentukan. Nah, segala sesuatu itu justru ada setelah setelah Allah. Ada lagi yang mengatakan al awal itu al la qabla lahu Alladhi la qabla lahu. Tidak ada yang sebelumnya atau yang mendahulunya, sama saja. Tidak ada yang mendahului mendahulunya. pengertiannya makna nama Allah al-awwal fa kullu sabiqin intaha ila awwaliyatihi segala sesuatu yang mendahului yang sudah lewat itu berujung kepada awaliyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai di tidak bisa lebih dari itu. Karena mereka segala sesuatu ini ada setelah Allah. Makanya dalam hadis apa? Imran bin Husain itu disebutkan ada riwayat menyebutkan Rasulullah SAW menyatakan kan Allahu walam yakun syai'un qabla atau beberapa riwayat walam yakun syai'un ma'ah. Allah sudah ada dalam keadaan segala sesuatu belum ada bersamanya atau tidak ada sesuatu pun yang sebelum Allah. Nah, yang ini yang di, kita sudah lewat dalam akidah ya, Dikatakan oleh Imam At-Tahawi fi aqidatihi qadimun bila ibtida. Ini menjelaskan tentang nama Allah Al-Awwal, bukan menyebutkan bahwa nama Allah itu qadim. Mungkin bisa diberitakan sifatnya sebagai qadim tapi nah, apa namanya lafaz yang paling sesuai yang dengan Al-Qur'an dengan pengertian disebutkan oleh Rasulullah adalah al-awwal. Dan para ulama pun jelaskan bahwa mana al apa namanya kata al-qadim itu bukan termasuk al-asmaul husna. Qadimun bila intida daimun bila intiha. Ini menjelaskan nama Allah al-akhir, al-akhir. Sebagaimana kata Rasulullah, "Antal akhir falaisa ba'daka syai'." terdahulu tanpa permulaan dalam artian tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Daimun, terus, abadi, tanpa akhir, tanpa batas. Tidak ada nah, waktu ini artinya tidak berhenti. Nah, daimun bila ibtida. Nah, Baik, itu nama nama Allah al awal. Sekarang Al-Akhir. Al-Akhir Al-Akhir khilaful awal. Lawan dari al awal. Nah, disebutkan dalam Al-Qur'an dalam ayat tadi, surat Al-Hadid Al-akhir kata Az-Zajjaj huwal mutaakhir anil asya' kulliha. Dialah yang paling akhir dari segala sesuatu. Tidak ada lagi yang lebih akhir dari Allah. Wa yabqa ba'daha. Yani al mutaakhir anil asya' kulliha wa yabqa ba'daha. Dan tetap setelah segala sesuatu itu terjadi. Nah, tetap ah, tetap ada. Ini kan lafaz ini kan ini mereka yang datang belakangan. Tapi lafaz Rasulullah SAW jelas. Karena beliau dianugerahi oleh Allah. Jawami'ul kalim. Antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Sebenarnya ini sudah cukup. Tafsiran dari beliau sallallahu alaihi wasallam ini sudah jelas. Allah itu al-akhir. Tidak ada lagi sesuatu pun setelah Allah al awal laisa qablaka syai', tidak ada lagi sesuatu pun sebelum Allah, tidak ada lagi. Jadi berarti apa? Segala sesuatu di alam ini berujung kepada berhenti kepada wajibul wujud yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian az-zahir. Az-zahir sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, al "Falaisa fawqaka syai'." Kita sudah lewat pasal nama apa? termasuk dalam hal ini adalah ya juga dengan nama Allah Al-Aliyul A'la Al-Muta'al Al-Muta'ali Maha Tinggi <clears throat> Al-Zahir lawan dari Al-Zahir khilaful batin atau khilaful Batin wal zahir khilaful batin lawan dari al al batin al zahir kalau kata al zahir itu artinya al muin Al-Zahir artinya Al-Mu'in seperti dalam surat Saba. Juga dalam surat At-Tahrim. Dua ayat itu yang memangkas akar-akar kesyirikan. Wa malahum minhum min zahir. Allah tidak memiliki pembantu, pembantu mu'in yang membantu Allah mengatur alam semesta. Nah. Baik. <clears throat> zahir itu tadi al-mu'in. zahir khilaful batin juga. Katakan zahara yadhar itu bermakna ala ya'lu. Seperti kalimat zahartul baita yakni alautu alautuhu menaiki di atas di atas rumah. Ibnu Jarir menyebutkan makna al-zahir, al-zahir antaranya adalah wal ali fawqa kulli syai. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsiran Rasulullah. Anta zahir alaysa fawqaka syai. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala fawqa kulli syai. Fala syai'un a'la minhu. Fala syai'a a'la minhu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih tinggi dari Allah. juga bisa bermakna lain. Seperti kata Az-Zajjad juga, Al-Zahir huwa zahara dhahara bihujajihi." Yang menang bisa. Yang unggul, yaitu yang unggul menang tampak terlihat bagi akal dengan hujah-hujahnya, dengan bukti-bukti keberadaannya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakna itu. Al-zahir, yani zahara lil uqul hujajihi wa barahini wujuh wujudihi wa adillati wahdaniyatihi. Dan itu nggak bertentangan dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Nah, dengan penafsiran Rasulullah itu antad zahir falaisa fawqaka syai' baik itu bermakna zahir dalam artian ala di atas tidak ada lagi yang di atas Allah juga bermakna yang lain seperti yang disebutkan Az-Zaj tidak ada yang bisa mengungguli Allah tidak ada yang bisa mengalahkan Allah wa huwa nam fa huwa al ulu wallahu taala alim ala kulli syai walaysa nam wallahu taala ala alim ala kulli syai walaysa di sini nah ini nafsirannya tawilan dari Asy'ariyah beliau mengatakan walaisal murabbil ulum irtifa'ul mahal Nah, termasuk mereka yang mentakwil ya. Tapi jelas bagaimana prinsip ahlu sunnah wal jamaah, akidatus salaf, bahwa Allah bukan hanya uluwul sya'an atau uluwul qadar, juga uluwul qahar dan uluwul zat. Uluwul, uluwul zat. Nah yang ketiga ini yang di takwil yang ditolak oleh Asyairah. Nah, dengan pengertian ini tadi. Ini Allah tidak butuh tempat. Allah menyatakan bahwa dia di langit. Di atas seluruh makhluknya. Nah. Nah. Kemudian bisa juga bermakna ada yang juga menakwilkan tapi maknanya sama dengan yang kita sebutkan tadi al-zahir itu bermakna al-qawi maha kuat maha perkasa dengan semua pengertiannya tadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah wa anta zahir falaisa fawqaka syai' bisa ini kita mengartikannya bahwa Allah itu maha zahir yang tidak ada lagi sesuatu pun di atas Allah berarti maha tinggi tidak ada yang lebih tinggi dari Allah Maha perkasa, maha kuat, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Maha mulia, tidak ada yang lebih mulia dari dari Allah. Kemudian nama yang berikutnya Al-Batin, Al-Batin. Al-batn khilaful zahar, lawan dari zahar. Kalau bat, batn itu perut, zahar itu punggung. Al-zahir yang tampak, batin yang tersembunyi. Nah, Ibn Jarir menyebutkan makna al-batin Kata beliau, mirip dengan pengertian disebutkan oleh Rasulullah SAW. Artinya meniru itu ya, mengambil dari itu pengertian ini. Wahwal batin li jami'il asya. Wahwal batin li jami'il asya. Fala syai'a akrabu ila syai'in minhu. Fala syai'a akrabu ila syai'in minhu. wa al-batin. Yani Allah adalah al-batin bagi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang lebih dekat kepada sesuatu yang lain dibandingkan Allah. Nah, kita mengatakannya tidak ada lapis, tidak ada penyekat antara Allah dengan segala sesuatu. Saking dekatnya. Saking dekatnya. Kama qala ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini kan malaikat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min habril min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya. Itu makhluk lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Bagaimana dengan Khalik yang menciptakannya? Lebih dekat lagi yang tidak ada dinding antara kita dengan dia. Seperti yang dengan nama yang lalu, Al-Qarib, juga yang telah lewat mungkin Ar-Raqib bahwa Allah begitu dekatnya dengan kita segala sesuatu yang ada pada kita gerak-gerik, diam, bisikan, ucapan, perbuatan, tersembunyi itu semua tidak ada yang lepas dari pantauan Allah, dari penglihatan Allah, dari pengetahuan Allah. Semua didengar oleh Allah. Semua dilihat oleh Allah. Nah. Nah dengan batik dengan apa namanya nama Allah al batin ini saking dekatnya Allah berarti tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, empat nama ini empat nama ini Ini dua yang pertama al awal wal akhir adalah nama-nama yang menunjukkan al-ihatah az-zamaniyah kalau boleh kita katakan demikian, yakni liputan Allah terhadap waktu. Yang ini sering-sering kita sampaikan dalam majelis ini bahwa makna dua nama ini menunjukkan bahwa Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tidak bisa dilingkupi, dibatasi oleh waktu. Nah. Artinya mau ditentukan kapan Allah itu ada, tidak bisa kita menentukannya. Kapan Allah itu berakhir, tidak bisa kita menentukannya. Waktu itu Allah yang menentukan. Nah. Kemudian az-zahir wal batin ini ihatatul makaniyah. Liputan Allah terhadap semua tempat, tidak ada yang luput bahwa tidak dibatasi oleh nah, ruang. Dia maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Tidak ada lagi sesuatu pun di atas Allah. Nah, ini apapun yang dia itu zahir, misal kalau kita artikan sebagai yang kuat, maka Allah di atasnya. Allah lebih kuat lagi. Kalau kita anggap bahwa segala yang zahir itu adalah sesuatu yang berada di atas, maka Allah di atasnya lagi. Begitu juga dengan al al batin. Ketika sesuatu itu adalah menjadi hal yang sangat tersembunyi, Allah lebih lagi. Artinya yang yang kita anggap kita sembunyikan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjangkau oleh makhluk yang lain, Allah mengetahuinya karena Allah di situ lebih tersembunyi lagi. Wa idza arafa al-muslimu hadhihi al-asma al-'azimah ketika seorang muslim mengimani mengenal nama-nama yang agung ini wa arafa ma tadullu alaihi min al-kamal wal 'azamah wal ihatah wajib alaihi an yu'amila kulla ismin bima yaqtadihi min dhullin wa ubudiyah. Dia mengenal empat nama ini yang sangat agung ini, kemudian mengenal kesempurnaan yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut berupa keagungan dan meliputan Allah terhadap segala sesuatu, maka wajib dia untuk memperlakukan bersikap terhadap masing-masing nama itu sesuai dengan yang dituntut oleh nama tersebut. Dituntut darinya berupa ketundukannya dan ubudiahnya. Termasuk di sini, ketika seorang itu memahami mengenal nama-nama Allah ini, dikatakan oleh Ibnu Qayyim ma'rifatu awaliyatillahi kulli syai'in wa sabqihi bil fadl wal al asbab al kullaha taqtadi ifradahu wahdahu bidzulli wal iltija ketika kita mengetahui bahwa Allah adalah maha awal dialah yang awal dan segala sesuatu itu nah, datang sesudah Allah menuntut untuk kita menjadikannya satu-satunya menyerahkan apa namanya ketundukan kehinaan dan bersandar kepada kepada Allah wa adamul iltifat ila ghairihi dan tidak melirik menoleh kepada segala sesuatu yang lain atau bertawakal kepada segala sesuatu selain Allah Wa taqtadi tajarrud min at-ta'alluq bil asbab. Dan menuntut kita untuk betul-betul murni lepas betul-betul untuk lepas bergantung dari sebab. Kenapa? Sebab itu datangnya kapan? Allah yang menciptakan. Sebab-sebab itu ada setelah Allah mem membentuknya, membuatnya, menciptakannya. Kemudian ma'rifatu akhiriyatillah ini mengenal dengan memahami mengimani bahwa Allah adalah al-akhir taqtadi an yuj'ala wahdahu ghayatal abdi itu menuntut kita untuk menjadikan Allah itu hanya satu-satunya sebagai tujuan tujuan-tujuan kita. Karena dialah yang kekal. Tidak ada yang abadi selain selain Allah. Tidak ada lagi yang kita cari. La matlubun lahu wara'ahu. Tidak ada yang kita cari di balik, di balik itu lagi selain Allah. Nah, ini juga menuntut kita untuk tidak bersandar, bertumpu kepada sebab. Karena sebab-sebab itu sebagaimana dia datang belakangan juga cepat berakhir. Nah, dia bukan sesuatu yang kekal. Nah, karena sebab-sebab itu pasti adimu istilahnya. Fa inna adimu la mahalah. Mesti pasti akan ber, berakhir. Nah, bahkan kalau yang kita sesuatu yang kita anggap sebab dan pasti akan apa namanya menurut prediksi kita, perkiraan kita akan menjadi akibat yang seperti ini, ternyata tidak ajisna berhubungan. Putus. Hubungan sebab akibat antara yang menurut logika kita pasti jadinya demikian. Api yang ternyata tidak membakar Ibrahim. Nah, ikan yang besar, lautan yang dalam tidak menenggelamkan Nabi Yunus. Nah, tidak mematikan Nabi Yunus. Nah, seperti itu misalnya. Nah, itu diantara dan banyak lagi yang lain. Yang kadang-kadang kita bersandar kepada sebab ternyata nah, menurut perkiraan kita akan menghasilkan akibat yang seperti ini ternyata tidak. Nah, fata'alluq biha ta'alluqun bima ya'dimu wa qadim. Bergantung kepada sebab berarti bergantung kepada sesuatu yang akan sirna, sesuatu yang pasti le, lenyap. Wa ta'alluq bil akhir. Subhanahu wa taala bergantung bersandar kepada al akhir. yakni Allah Subhanahu wa taala itu berarti ta'alluq ta'alluqun bil hayy alladhi la yamut. Berarti dia bersandar kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati-mati. Kemudian ma'rifatu zahiriyatihi mengenal zahirnya Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh hambanya dia yang mengatur urusan-urusan mereka naik kepadanya amalan-amalan mereka nah ini menuntut untuk seseorang itu bagus pula memperbaiki tawajjuhul qalbi ilaih menghadapnya hati kepada kepada Allah dan menuntut pula untuk betul-betul sempurna dalam keadaan zul merendahkan diri menghinakan diri kepada kepada Allah dan tunduk di hadapan Allah Terakhir ma'rifatu batiniyatillah bahwa Allah itu adalah al-batin subhanahu wa taala. Ini menuntut seorang hamba yang mengerti tentang batin bahwa Allah itu adalah al-batin yang tidak ada lagi yang lebih tersembunyi dari Allah tidak ada yang batas sesuatu yang paling halus, paling kita dalam untuk kita sembunyikan Allah. Nah, tidak ada lagi yang nah, ini Allah lebih halus lagi, lebih tersembunyi lagi. Tidak ada lagi yang mendindingnya. Nah, ini menuntut sesuatu apa? Orang yang memahami dan mengimani nama tersebut juga sekaligus sifat ini untuk dia senantiasa membersihkan hati dan jiwanya. Menjaganya dari lintasan-lintasan pikiran-pikiran yang negatif yang buruk dan memperbaiki rahasia-rahasia dirinya. Keadaan-keadaan batinnya yang paling dalam. Kenapa? Allah mengetahui. kalau dia menganggap itu adalah paling tersembunyi, tidak ada orang lain yang orang lain yang tahu, tapi Allah tahu. Dan membersihkan batin tersebut serta membersihkan pula hatinya dan mengisinya dengan iman dan takwa. beriman eh, di, ini lebih lengkap disebutkan oleh Ibnu Qayyim makna empat nama ini dalam Tariqul Hijratain Wababus ada Sadatain tentang makna-makna ghina merasa kaya dengan Allah Subhanahu wa taala tentang juga fakir betapa butuhnya kita kepada Allah betapa fakirnya kita manusia makhluk ini kemudian beliau menyebutkan di antara Halal yang apa namanya yang sudah disinggung di sini pengertian-pengertian al awal al-akhir, wal-zahir, wal-batin tersebut melepaskan seseorang itu dari ketergantungan kepada makhluk. seperti nukil nah, oleh beliau dikatakan ta'abbud dengan nama Allah al-awwal itu menuntut pemurnian sikap ikhlas menuntut pemurnian sikap ikhlas tidak bertumpu atau bersandar kepada sebab yang tadi dikatakan oleh apa? Nah, ini layal yaltafit ilaiha. walayarkan ilaiha. Tidak berkumpul dan tidak bertumpu kepada ini bersandar kepada sebab tersebut. Mereka yang mengimani bahwa nama Allah adalah Al-Awwal dan tidak ada sesuatu pun yang bersama Allah atau apalagi yang mendahuluinya mereka akan memusatkan perhatian hanya kepada karunia Allah dan rahmatnya semata. Sebab Allah lah yang memulai melimpahkan berbagai kebaikan tanpa ada perantara dari hamba itu sedikit sedikit pun. Kemudian beriman beribadah kepada Allah dengan nama Al-Akhir juga menuntut seseorang itu tidak bersandar dan berharap kepada sebab. Karena semua sebab itu pasti akan berakhir, pasti akan sirna. Kemudian beribadah kepada Allah dengan nama Allah Al-Zahir menumbuhkan seseorang kemenyanyi dalam hati seseorang untuk kesadaran bahwa dia untuk menyadari bahwa dia mempunyai harapan yang ditujunya, yaitu Robnya yang disembahnya dan ilah yang dia bergantung kepadanya. Adapun al-batin, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa maknanya adalah tidak ada yang menghalanginya, tidak ada yang lebih tersembunyi lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala karena sangat dekatnya. Maka ini membuat seorang yang tadi sudah disebutkan memahami dan mengimani nama Allah al-batin untuk dia senantiasa menjaga keadaan batinnya untuk tidak terkotori dengan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh para ulama, siapa yang memperbaiki sariratahu, man aslaha sariratahu, asnam aslahallahu Allah lahu alaniyatahu. Siapa yang memperbaiki selalu memeriksa keadaan batinnya, rahasia dirinya, maka Allah akan perbaiki alaniyatah, keadaan zahirnya. Wallahu a'lam bissawab Nah. Baik, ini nama empat nama Allah yang mulia dan ini kita semua sudah apa nah. nama wal awal wal akhir wal zahir والباطن طيب Rakib sudah ya? Nama Allah Rakib. Sudah, ada yang nyata? Ada yang? Sudah berapa? Abu Qais. Biasanya akan ada Berapa sudah? Ketinggalan. Ada berapa? Hah? 22. Ini asal sebut ini anak. Kalau belum itu insya Allah nama Asyahid. Nah, berkaitan juga dengan Arwakib Asyahid. Baik, wallahu alam Ini yang masih yang bisa saya sampaikan pada malam ini insya Allah.